Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan syarah daripada kitab Al-Mandhumah al baituniyah yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang mana beliau masih menyebutkan pembahasan masalah bismillahirrahmanirrahim. Sebuah faedah yang sangat mulia dan berharga yang mau tidak mau kita upayakan untuk mengetahuinya. Nah, kita lihat di sini. Lakin kata beliau halaman ke-9 nah, ya, sesuai dengan cetakan yang kita miliki Darun Nuris Sunnah ini. Nah, cetakan Darun Nuris Sunnah Lakin akan tapi la syakka anal murada bil ba'wa al-isti'anah. Nah. Itu kemarin sudah baca itu ya. Walabdul jalalah itu Allah labdul jalalah alamun ala dzati al al-aliyah la yusamma bihi ghairuh. Perhatikan ini. Labdul jalalah Allah adalah sebuah nama. Eh, ala dzat untuk zat Allah Subhanahu wa taala al-aliyah yang tinggi, la yusamma bihi ghairuh. Tidak boleh yang lainnya itu menamakan dengannya. Tidak boleh yang lainnya dinamakan dengannya. Allah itu nggak boleh. Bolehnya dengan apa? Idhafah. Abdullah, Amatullah. Paham ya? Ha? Ibadullah. Ha? Seperti itu. Nah, Amatullah, eh, hamba wanita Allah SWT. Abdullah hamba Allah swt wa nah, itu. Kalau Amatullah hamba Allah taala tapi wanita. Nah. Perhatikan sini. Wa huwa mustaqun minal uluhiyah yang mana lafzul Jalal atau lafaz Allah tersebut itu pecahan dari laba pecahan daripada lafaz al-uluhiyah wa asluhu ilahun aslinya adalah ilahun lakin hudifatil hamzah tapi hamzahnya dibuang wa umida anha bi al kemudian hamzahnya dibuang diganti dengan al fasarat Allah paham ya ternyata Allah maknanya apa tadi ilah wal ilah ma'luh wal ma'luh ma'bud paham ya Ma'luh maknanya ma'bud, itu zat yang disembah. Paham paham insyaallah ya? Ayo naham. Wa qila asluhu al-ilah. Ada juga yang mengatakan al-ilah wa anna al-mawjudatun fi bina'i min al-asl. Ada yang mengatakan al itu sudah asalnya ada, al-ilah, alnya ada Wa hudhibatil hamzah litakhfif, dibuang hamzahnya karena biar ringan. Hamzah itu dibuang hamzah apa? Hamzah kotor itu kan dibuang katanya. Kama hudhibat minan nas. Nah, sebagaimana dibuangnya hamzah pada lafaz anas atau lafaz manusia anas manusia wa asluha al unas aslinya unas aslinya unas Hamzah ini dibuang akhirnya apa digandengkan dengan nas jadi annasu paham belum ini al ilah dibuang hamzah jadi allahu paham belum menurut penjelasan ini wa kama hudibatil hamzah min khair wa syarrin sebagaimana dibuangnya hamzah pada lafaz khair wa syarr karena khair ini adalah aslinya isim tafdil. Paham ya? Syar juga isim tafdil. Yang semula asma akhiyar wa asyar. Akhiyaru wa asyar. Akhirnya apa? Dibuang hamzahnya. Ya. Jadi apa? Nam akhiyar dibuang hamzahnya di khair. Tapi bagaimana prosesnya barakallahu fikum prosesnya dibahas dalam ilmu saraf. Pembahasan kita adalah ilmu mustalah, tidak ada sangkut tahu dengan ilmu saraf. Paham ya? Sehingga ilmu sharaf diakhirkan pada pembahasan tersendiri. Paham ya? Nah, akhir ini asli daripada khair. Khair itu yang terbaik, pilihan yang terpilih kan itu. Nah, dibuang hamzahnya, akhirnya khoknya masih sukun. Setelah khoknya sukun, eh, yaknya berharokat, dinakel, dipindahkan harokat harokatnya kepada khok. Jadi khair. Paham belum? Ayo na'am barakallahu khairun. Wa ashar itu aslinya adalah asrar. Asrar. Paham ya? Kemudian terjadilah yang namanya penaklan atau penukilan. Paham ya? Dinukilkan harokatnya dipindah loh, perpindahan harokat. Eh, hamzahnya dibuang. Nah, barakallahu fikum. Nyawa barakallahu fikum atau sebelum hamzah dibuang tersebut barakallahu fikum di harokatnya dipindah. Asrar. Paham ya? Asrar. Nah, barakallahu fikum setelah di Nah, setelah dipindah harokatnya apa yang terjadi? Karena asyar ini artinya kan asyar ini asrar. Eh? Diidghamkan. Paham ya? Asyar itu kan artinya asrar. Asrar. Nah, untuk diidghamkan itu bagaimana caranya? Sebelumnya, nah sebelumnya kan barakallahu fikum dinakal dulu harokatnya. Pindah ke shin. Roknya satunya sukun, satunya berharokat kan? Baru diidghamkan. Asyar. Paham ya? Dibuang hamzahnya jadi syarrun. Ya, mana? Paham soalnya ya? Itu dibahas dalam ilmu salaf. Wa mana Allah ma'khudatun minal uluhiyah. Makna Allah diambil dari kata lafaz uluhiyah wa ya ta'abbud bi wa ta'dhimin, yaitu at-ta'abbud beribadah dengan diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Yuqalu aliha ilaih. Ya, atau alaha ilaih ai istaqa ilaih. Ya, maknanya apa maknanya? rindu kepadanya, wa habbah dan mencintainya, wa anabilai kembali kepadanya, wa azamah dan juga mengagungkannya. Paham ya? Nah, ana mustaqun ilaik. Ya akhi, ana mustaqun ilaik. Silakan. aku rindu padamu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Masih rindu bagaimana ini? Rindu untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fiikum. hiya mustaqatun minal uluhiyah maka lafaz tersebut Barakallahu fikum hafizakumullah. Pecahan daripada lafaz uluhiyah wa ya al-mahabbah wa ta'zim. Yaitu rasa cinta dan pengagungan. Wa alaihi fayakun maka nah barakallahu fikum maka berdasarkan penjelasan tersebut fayakunu ilahun bimakna ma'luh. Maka menjadilah ilah maknanya apa? Makluh ay ma'bud. Berarti la ilaha ay la ma'budah. Illallah bihaqin illallah. Maksud saya ya? Jadi dari lafaz la ilaha illallah ada berapa rukun? Akh Sufyan. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Kemudian la ilaha illallah memiliki syarat yang delapan. Itu dibahas dalam kitab akidah. Paham ya? Dibahas dalam kitab akidah barakallahu fikum. Naam. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa qiyadin wal qabulillaha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minan asya'i qatulliha. Naam. Kita lihat sini. Fahal fi'alun ta'ati makna maf'ul? Apakah fi'al, ilah, fi'alun, ilahun itu maknanya terkadang maf'ul, makluh? Perhatian ya. Paham belum ini? Wahal fi'alun ta'ti makna maf'ul? Apakah lafaz ilahun itu maknanya datang dengan makna makluh? nakul na'am, iya. Misalun firash. Perhatikan, firash. Apa firash? Udah bukan? Udah kuda ghudata Firas, Firash, firas, kasur. Nah, firashin kasur, firashin mana mahrus. Mana apa? Mafrus. Al-mafrus yang dipakai tidur, dibentangkan. Dibuka dibentangkan untuk tidur kan firash, kasur. Paham nggak nih akhwazan? Kasur itu yang dipakai untuk tidur atau yang di untuk apa untuk selimut? Untuk tidur aslinya. Firash maknanya mafrus itu. Paham ya? Nah, kemudian Wa bina di mana? Mabnu. Eh, bina itu bangunan, maknanya mabnu yang dibangun. Karena bangunan itu kan muncul karena dibangun. Kalau tidak dibangun ya tidak ada bangunan. <laughs> Paham nggak itu? Ya enggak benar enggak tuh? Ya, nah, karena bangunan itu muncul karena dibangun itu tadi. Nah, akibat dari pembangunan tersebut muncullah sebuah bangunan itu loh. Allah musta'an. Ayo, barakallahu fikum. Cuma sekedar menjelaskan bina maknanya mabnu yang dibangun. Ya, nah. Paham salah ya? Jadi bina itu adalah bangunan. Di nama mabnu sesuatu yang dibangun. Dengan adanya sesuatu yang dibangun muncullah sebuah bangunan. Proses pembuatan namanya pembangunan. Paham ya? Proses pembuatan namanya pembangunan. Ayo. Huwa ghiras. Ghirasun mana maghrus, apa? Yang disirami. Paham ya? Nah, yang disirami. Ghirasun mana maghrus. Nah, yang disirami. Ini sekedar contoh bahwasannya terkadang fi'al maknanya maf'ul. Paham soalnya ya? Paham mafhum soalnya mafhum? Ewanam. Amar Rahman fa na'atun na'tun li lafdzil jalalah. Adapun Rahman itu na'at atau sifat untuk lafdzul jalalah di situ. Wa huwa aidan ismun min asma'illah. Yang mana Rahman itu adalah juga salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya dulu yang menunjukkan alar rahmah yaitu menunjukkan kasih sayang. Berarti Rahman itu nama atau sifat? Hmm? Rahman nama atau sifat? Rahman. Rahman nama. Di dalamnya terkandung sifat rahmah. Jangan, jangan sampai bingung. as nama atau sifat as Nama. Di dalamnya terkandung sifat as Al-Basir nama. Di dalamnya terkandung sifat apa? Al-Basar. Paham ya? Al-Hayyu. Sifat apa nama? Nama. Di dalamnya terkandung nama, terkandung sifat apa? Hayatun. Al-Muhyi. Nama atau sifat Fauzan? Al-Muhyi. Nama. Di dalamnya terkandung sifat apa? Eh? Haya. Haya malu. Yang keliru. Al-Muhyi itu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhyi wal Mumit, ya kan? Al-Muhyi wa Mumit. Allah Taala itu menghidupkan dan mematikan. Nah, Muhyi ini nama. Di dalam Muhyi ada sifat apa sifatnya? Apa bahasa Arabnya? Al-Ihya wa Mumit itu juga nama. Di dalamnya ada ada sifat yaitu imatah. Mematikan. Paham ya? Kalau hayyu itu hidup. Di dalamnya itu ada sifat hayatun, kehidupan. Alasannya maksudnya? Itu semua dibahas dalam kitab akidah nah berkaitan dengan asma wa sifat. Sekedar contoh dan cuplikan saja. Wa jami'ul ladzina haddu ar-rahmah hadwaha bi Nah, dan seluruh orang-orang yang yang mereka nabarakallahu fikum eh, mencari atau mereka mendapatkan rahmah dengan dengan pencariannya dia ya, dengan pengaruh dari ulama tersebut salan ana arhamus saghir fama huwa makna arham hal huwa al adfu al adfu atau huwa rifqu ini yang benar itu ta bukan ta itu ta al adfu nah senang atau cinta katanya ya, nah ana arhamus saghir aku menyayangi anak kecil fama huwa makna arham sini apa makna arham di sini? Hal al afu au huwa rifqu bih? Maknanya itu al afu ya cinta atau dia berlemah lembut dengannya? Al-jawab la. Jawabannya la. Li anal atfa. Nah, benar kan? Tok kan benar kan? Yang atas itu keliru tazak itu. Tamlum. Nah, li anal atfa min athar rahmah. Karena yang namanya atfa, kasih sayang itu atau nah barakallahu fikum senang itu termasuk pengaruh yang ditimbulkan dari rahmah kasih sayang. Karena adanya kasih sayang akhirnya senang. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Wa kadzalika rifqu bih. Demikian juga berlemah lembut dengannya min athar rahmah. Eh? termasuk pengaruh yang ditimbulkan dari sifat rahmah. Rahmah rahmah, rahmah adalah kasih sayang. Paham ya? Bagus salah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, termasuk sifat rahmah tersebut memberikan pengaruh banyak sekali di antara dengan adanya kasih sayang akhirnya berlemah lembut dengannya, dengan adanya kasih sayang akhirnya senang dengannya. Paham belum nih? Cinta dengannya. Nah, seperti itu. Farrahmatu ya rahmah. Eh, maka rahmah itu ya rahmah itu sendiri. Fala tastati' an tu'arrifaha aw tuhaddiduha. Ya wa na'am barakallahu fikum. Kita awali yang atas tadi, kita ulang dikit. Wa jami'u alladziina haddu rahmah. Naam, hadwaha maksudnya adalah dan seluruh orang-orang yang mereka mendefinisikan rahmat Hatu yang mendefinisikan ya, ini keliru tadi ya. Mendefinisikan rahmah dengan definisinya, dengan definisinya, Naam, biasanya dengan pengaruh yang ditimbulkan dari rahmah itu sama salan tadi itu contohnya. Jadi seperti ini. Sebagian mereka ada yang mendefinisikan rahmah itu nah dengan apa dengan pengaruh yang ditimbulkan dari rahmah. Itu keliru enggak? Keliru. Rahmat itu rahmat sendiri. Rahmat itu sendiri ya nanti timbul dari rahmat itu ada pengaruh-pengaruh yang lain itu lain lagi. Paham ya? Jangan dikatakan rahmat itu yang lainnya. Rahmat sendiri, yang lainnya yang lainnya lain. Lihat di sini, Nah, barakallahu fiikum kita lihat di sini ya. Jawabannya la. Eh, bukan. Li'anal atfa min athar rahmah. Dikarenakan ataf ketintaan itu adalah yang ditimbulkan dari sifat rahmah. Wa kadzalika rifqu bih min athar rahmah. Demikian juga yang namanya berlemah lembut dengannya termasuk pengaruh yang ditimbulkan dari rahmah itu. Paham ya? Jangan disamakan. rahmah ya rahmah kata beliau. Ya rahmah itu ya rahmah. Sifat rahmah itu ya rahmah itu. Fala tastati maka engkau tidak mampu antu arifa untuk mendefinisikan rahmah atau tuhaddidaha atau engkau mendefinisikan sama ya. Naam, bi awdahi min dengan yang lebih gamblang daripada lafadznya. Maksudnya bagaimana? Rahmati ya rahmat sudah paham orang, rahmat itu rahmat. Enggak perlu didefinisikan yang lebih gamblang lagi kecuali lafaz itu sendiri. Paham masalah ya? Rahmat ya kasih sayang gitu aja. Fa inna innar rahmata ma'lumatul ma'na. Maka kita katakan bahwasanya rahmah itu diketahui maknanya wa madhulatul kaifiyah dan kaifiyahnya bagaimana rahmatnya Allah SWT itu tidak diketahui. Oleh siapa? Oleh kita. Oleh karena itu masalah asma wa sifat itu jangan sembarangan. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan maknanya tapi kaifiyahnya apa? Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlus sunnah jamaah. Ada pun mufawwidhah, kelompok sesat, mereka na'am barakallahu fikum menyerahkan langsung maknanya. Allah taala punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Kelihatannya bagus kelihatannya ya. Kelihatannya bagus, tapi keliru. Terus yang tepat bagaimana? Allah Subhanahu wa taala punya tangan enggak? Punya tangan. Terus tangannya maknanya apa tangannya? Maknanya adalah tangan yang hakiki yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Beda enggak? Beda. Jadi kalau harus sunnah yang dikaifiahkan dalam artian yang diserahkan oleh Allah itu kaifiahnya. Bentuknya bagaimana itu wallahu a'lam. Ada maknanya ada enggak? Harus ada. Bagus sama ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di situ. Naam. Wa madhulatun madhulatul kayfiyyah binisbati lillahi azza wa jal. Naam. Adapun ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimananya gambarannya itu wallahu alam. Kalau ini, kita nah barakallahu seperti itu. Maksudnya dinisbati Allah taala itu kita enggak tahu kaifiyahnya gitu loh. Nah, enggak tahu. Walakinna ma'lumatul asar. Tapi pengaruh daripada sifat rahmat itu diketahui. Paham ya diketahui ya? Dengan adanya kasih yang Allah Subhanahu wa taala, maka Nah, barakallahu fikum, adanya rezeki, adanya hujan dan Nah, Ar-Rahman ismun asma'illah ta'ala dulu ala sifatir rahmah. Maka Rahman itu adalah nama daripada nama-nama Allah Subhanahu taala yang menunjukkan atas sifat rahmah. Paham soalnya ya? Ini menunjukkan bahwasanya kullu ismin yu'khad minhu as-sifah wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Apa artinya? Setiap nama diambil padanya sifat, tapi tidak setiap sifat diambil nama. Allah Ta'ala disifatin dengan nuzul enggak? Nuzul. Eh, apa turun ke langit dunia. Tapi apakah boleh kita menamakan Allah Ta'ala nazil? Tidak boleh. Karena asma Allah Jalla wa'ala tauqifiyah. Para teman nama dan sifat tauqifiyah. Tidak boleh sembarangan. Maksudnya terhenti di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Mau salah ya? Kecuali dalam mimbab ikhbar. Boleh tapi dalam bab ikhbar. Bukan penetapan. Mengkabarkan saja. Karena bahasa Arabnya yang turun itu nazil. Paham tapi untuk menetapkan jangan, sekali-kali jangan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Mau salah ya? Hewan ambar kalau fikun? Jadi babul ikhbar untuk masa pengkabaran itu, eh, itu lebih ausa, lebih luas daripada penetapan. Paham ya? Mau salah ya? Nah, kemudian babul asma ausa min babus sifat. Benar enggak itu? Nama itu lebih, lebih luas daripada sifat karena setiap nama bisa diambil sifat, tapi belum tentu setiap sifat diambil nama. Berarti lebih luas, luas mana? nama. Paham ya? Ayo nah, barakallahu fikum. Wa ammar rahim fa ismun mutadammin rahmah. Adapun rahim juga nama, tapi terkandung di dalamnya rahmah juga. Rahmah juga. Rahmah kasih sayang. Wa hal rahim bi rahmana? Sekarang ada pertanyaan lagi. Rahim itu maknanya rahman atau beda? Am yang yakhtalif? Ataukah rahman dan rahim itu berbeda? Nah, ini pertanyaannya. Qala ba'dul ulama Berkata sebagian ulama, innahu ma'na rahman. Rahim sama rahman sama. Padahal kalau kita telusuri sama atau beda? Beda. Rahim itu sendiri, rahman sendiri. Paham belum? Eh, wa na'am barakallahu fikum. Karena karena rahman Rahim. Nama Allah Ta'ala banyak sekali. Innahu ma'na rahman. Qala batul ulama, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah rahman. Rahim itu rahman sama. Wa ala hadha fayakunu muakkidan la kalaman mustaqillan. Oleh karena ini oleh karena ini berarti Rahman Rahim di situ sebagai taukid Rahim Ar-Rahman Rahim. Rahimnya penguat dari Rahman. Berarti berapa nama di situ berarti nanti otomatis? Satu nama atau dua nama? Ar-Rahman Rahim kan dua nama itu. Kalau dikatakan Rahim adalah penguat untuk Rahman, eh, berarti berapa nama? Seakan-akan satu. Nah, bukan kalam tersendiri katanya. Walakin ba'dul ulama akan tetapi sebagian para ulama qala berkata innal ma'na yakhtalif. Sesungguhnya makna itu berbeda. Wala yumkin an naqul dan tidak mungkin kita mengatakan innahu bi ma'na rahman li wajhain. Paham ya? Tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya maknanya adalah rahman eh, dilihat dari dua sisi. Perhatikan ini. Kenapa tidak boleh mengatakan rahim adalah rahman dilihat dari dua sisi? Pertama, Annal asla fil kalam at taksis la tauqid, la tauqid. Bahwasannya asal usul daripada sebuah ucapan itu taksis untuk membangun pondasi inti pertama. Jangan sendirian itu loh. Bukan untuk penguat. Contohnya ja'a zaidun, itu aslinya gitu kan? Ya, bukan ja'a zaidun zaidun. Cuman kalau mau dikuatkan lagi tambah zaidun ja'a zaidun zaidun. Paham belum? Ayo na'am, perhatikan yakni annahu idza qala lana syakhsun maknanya adalah apabila ada seorang berkata kepada kita inna hadil kalimah muakidatun lima qabla sesungguhnya kata ini adalah penguat atau menguatkan terhadap kata yang sebelumnya fa inna naqulu lahu maka kita katakan kepada orang tersebut innal asla annaha kalimat mustaqillah pada asalnya asal usulnya ya, kalimat tersebut kata tersebut adalah kalimat yang tersendiri kata yang tersendiri tufidu makna ghairul awal, yang memberikan makna yang selain pertama. Paham belum? Ar-Rahman memiliki makna tersendiri, Ar-Rahim memiliki makna tersendiri. Paham belum ini? Ayo mana? Wa dzalika li'anna al-asla fi tawqit az-ziyadah. Karena pada asalnya yang namanya tawqit itu tambahan. Ja'a Zaidun, Zaidun. Zaidun yang kedua tambahan bukan? Hah? Tambahan. Seperti itu kan? Yang itu yang mana? Ja'a Zaidunnya ini yang inti. Zaidun yang pertama yang ini sebagai fa'il. Zaidun kedua didatangkan untuk apa? Penguat saja. Nah. Ini kalau seandainya apa? Dikatakan penguat tadi. Mohon salah ya. Sekedar menjelaskan di sini. Nah, Wal aslu fil kalam ada musyadah. Pada asalnya yang namanya ucapan kalam itu tanpa ada tambahan. Itu ada asalnya seperti itu, tanpa adanya tambahan. Kemudian kedua, ikhtilafu Nah, binayatil kalimah al-ula, perbedaan bangunan, perhatian. Perbedaan enam bangunan kalimat yang pertama, bangunan kata yang pertama, bedanya, perhatikan. Wa ya ar-rahman ala bazan fa'lan. Benar enggak? Ar-rahman timbangannya fa'lan. Benar enggak ini? Benar. Wa rahim ala wazan fa'il. Rahim timbangannya apa? Fa'il. Beda enggak sekarang? Beda enggak dari lafadznya? Beda. Wal qaidah fil lughah arabiyyah sedangkan kaidah dalam ilmu bahasa Arab, anna ikhtilafal mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Bahwasanya perbedaan bangunan itu menunjukkan perbedaan juga maknanya. Sekarang perhatikan barakallahu fikum, karuma dengan akrama. Beda apa sama Sufyan? Beda karuma mulia, akrama muliakan. Paham ya? Kharaja keluar, akhraja apa? Mengeluarkan. Berbeda bangunan, beda juga maknanya gitu loh. Paham ya? Udkhul masuklah, adkhil masukkanlah. Ukhruj keluarlah, akhrij keluarkanlah. Tahu ya beda kan? Ya nah barakallahu Itu sekedar penjelasan bahwasanya perbedaan susunan, perbedaan bangunan, perbedaan bentuk menunjukkan juga berbeda maknanya. Idan jika demikian, la buda anahu nam mukhtalif. Sama wajhul khilaf. Jika demikian berarti harus apa? Harus berbeda. Kemudian apa sih perbedaannya? Qala ba'dul ulama sebagian para ulama berkata, nah Maksudnya bagaimana maksudnya? Idan la budda annahu mukhtalif. Nah, atau mukhtalaf ya, diperselisihkan. ma wajhul khilaf, maka siman dari si mana perselisihannya? Qala ba'dul ulama atau kan perbedaan itu ya. Perbedaan di mana? Innar rahman dulu ala rahmatil 'amah. Sebagian ulama mengatakan Rahman itu menunjukkan kasih yang luas, umum. Kafir juga masuk, muslim juga masuk. Warahim yadullu ala rahmatil khassah. Rahim menunjukkan apa? Kasih sayang yang khusus li ana rahmatullahi ta'ala nau'an. Dikarenakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Rahmatun 'ammah wa hiya lidamil khalqi. Kasih sayang yang sifatnya umum yaitu mana? mencakup atau menyeluruh pada seluruh makhluknya. Kafir juga dapatnya? Dapat, muslim juga dapat. Yang kedua, rahmatun khasah kasih sayang yang sifatnya khusus wahya lil mu'minin. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap orang-orang mukminin. Nah, mau salah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ba'dhum qol, sebagian mereka mengatakan ar-rahman yadullu ala sifat. Rahman itu menunjukkan sifat. Wa rahim yadullu ala fi'l. sedangkan rahim itu menunjukkan perbuatan. Paham belum? Rahman sifatnya, Rahim itu perbuatannya. Faman ar-Rahman, maka mana rahman yakni dzurrahmatul wasi'ah, zat yang memiliki apa? Zat yang memiliki kasih yang luas. Wal muradu birrahim dan yang diinginkan rahim adalah isalur rahmati ilal marhum. Itu perbuatan Allah Taala menyampaikan kasih sayangnya kepada orang yang dirahmati, orang yang disayangi. Perbuatan mudah berarti perbuatan. Fayakunur rahmanu mulahidan fihi al-wasf. Maka menjadilah Rahman itu sebagai perhatian. Nah, di dalamnya terkandung sifat. Warahim mulai mulahidun fihil fi'il. Ya. Jadi Rahman tadi mulai dan memperhatikan penuh, perhatian penuh dengan sifat. Rahim juga perhatian penuh dengan apa dalamnya ada fi'il perbuatan. Wal qaulul aqrab indi huwa qaulus sani. Tapi pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih adalah pendapat yang kedua ini. Wahwa an anna Rahman yadullu ala sifat warahimnya dulu ala Nah, Rahman itu menunjukkan sifat, sifat Rahim adalah menunjukkan fiil perbuatannya. Wa ala kullin, nah berdasarkan penjelasan yang disebutkan sini tidak masalah yang jelas. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua-duanya adalah nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbedaan para ulama Ar-Rahman itu ada dzurrahmatil wasi'ah, kemudian rahim ada dzurrahmatil khassah itu juga tidak masalah. Nah, permasalahan khilafiyah seperti ini tidak jadi masalah. Karena dua-duanya masih bagus dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.